السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد معشر طلاب العلم شيوخا وأساتذة وطلابا ورجالا وأطفالا ونساء وبناتا لا شك أن كل واحد منا قد سمع آيات كثيرة وأحاديث كثيرة ونصائح كثيرة وتوجيهات كثيرة بالأمر بالصلاة وبالأمر بفعل الواجبات وترك المنهيات سمعنا آيات وأحاديث كثيرة في فضل النوافل والطاعات سمعنا أحاديث وآيات كثيرة في الحث على الصبر سمعنا آيات وأحاديث كثيرة ونصائح عن حسن الخلق سمعنا نصائح من أحاديث وآيات كثيرة عن الأمانة وهكذا عن التغافل وهكذا عن حسن الظن وهكذا عن الحب في الله وهكذا عن البغض في الله وهكذا في الحث على الاجتماع والألفة وهكذا عن لزوم السنة ونبذ البدعة ولست في صدد سرد هذه الآيات والأحاديث التي حث عليها ديننا الحنيف فهي لا تخفى على كل أحد منكم ولكن أريد من نفسي ومنكم ومن كل أحد منا أن يجلس مع نفسه جلسة صحيحة صريحة كأنه يحاسب خصما له ويأخذ ورقة وقلم ما هي ما هي ما هي موقع الصلاة المفروضة في حياتي وكيف أنا معها ويستقرع حاله في هذا الأسبوع في هذا الشهر كم صلاة مفروضة تركتها كم صلاة مفروضة حرصت على الصف الأول كم صلاة مفروضة حرصت فيها على تكبيرة الإحرام يأخذ ورقة وقلم ويحاسب نفسه كم من مواطن مررت بها أحتاج فيها إلى الصدق وكنت صادقا ويجلس مع نفسه يكتب يكتب بعض المواطن التي كان فيها صادقا والتي كان فيها كاذبا ويحاسب نفسه قبل يوم الحساب يجلس مع نفسه كم من مواقف كنت أحتاج فيها إلى الصبر فصبرت وكم من مواقف كنت أحتاج فيها إلى الصبر ولم أكن إلا ساخطا كم من مواطن كنت أحتاج فيها إلى الأمانة وكنت فيها أمينا أو كنت فيها خائنا أين موقع النوافل والطاعات في حياتي العملية كم من موطن كنت أحتاج إليه إلى حسن الخلق فكنت حسن الخلق أو سيء الخلق سجل اكتب ما فائدة علمنا إذا كان يكتب ويدرس ونحن لا نحاسب أنفسنا كم من مواطن كنت أحتاج فيها إلى التغافل عن أخي وحسن الظن به وعدم إساءة الظن به فكنت كذلك أو كنت عكس كذلك سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يخذله ولا يسلمه كم من مواطن احتاج أخي في غيبته ألا أخذله ولا أسلمه لما يقال ما ليس فيه فكنت صادقا معه كم من مواطن ذكرت فيها الغيبة وقد أمر شرعنا ونهى عنها وأمر بتركها فكنت فيها بعيدا عنها كم من مواطن مرت بنا واحتجت أن أطبق فيها الحب في الله والبغض في الله سجل سجل أنت حاسب نفسك أنت بنفسك أجلس معك اليوم وخذ ورقة كيف أنا اليوم في الصلاة كيف أنا مع بر أمي وأبي كيف أنا مع, مع زوجتي كيف أنا مع أبنائي هل كما كان أو كما طلب مني الله ورسوله سجل انظر نفسك هل أنا فعلا عامل بعلمي أم أنا أزيد الحجة علي ينبغي أن نفعل ونطبق ما نتعلمه في أداء الواجبات في الوقوف عند حدود الله في معنى التغافل في معنى المحبة في معنى البغض الحب في الله لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء والبغض في الله في الله ليس من أمر دنيا حسن الخلق حسن الخلق أثقل شيء في الميزان وأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا أين أنا خلقي أين أنا من أداء الأمانة الأمانة في تعليمي في تطبيق لهذا الدين في أداء الحقوق أين أنا من عرض أخي في الذب عنه سجل كم مواقف مرت عليك وكنت فيها ممتثلا لأمر الله ورسوله قال الفضيل بن عياض لا يزال العالم جاهلا حتى يعمل بعلمه فإذا عمل بعلمه أصبح عالما فالشاهد من كلمة هذه أحدث بها نفسي أولا وألومها وهي المقصرة المذنبة ثم أذكر أخواني ينبغي أن نحاسب أنفسنا الموت يأتي فجأة ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ميزان عظيم يا أحبة ميزان عظيم ميزان عظيم ميزان عظيم فلنتقي الله نسمع تقوى الله كل يوم في خطب الجمعة في أين نحن من تقوى الله أين نحن في يومنا كامل سجل مررت بمواقف كثيرة كنت أحتاج فيها إلى تقوى الله عز وجل فهل كنت متقيا هذا ما أحببت أذكر به أخواني ثم نشرع في الدرس بعد أن يترجم هذا الكلام السريع فأعانه الله أهم شيء الفكرة فهم Bismillahirrahmanirrahim Setelah beliau hafizahullah ta'ala membuka muhadarahnya Dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala Demikian pula bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau adalah nabi yang terakhir yang tidak ada nabi setelahnya maka beliau hafizahullah taala mengatakan wahai ma'syaratul ilm wahai para penuntut ilmu sekalian baik dari kalangan syuyuh demikian pula asatidah para tulabul ilm dari kalangan laki-laki demikian pula anak-anak, demikian pula dari kalangan wanita dan anak-anak wanita. Maka tidak diragukan lagi bahwasanya masing-masing dari kita telah mendengar ayat-ayat yang sangat banyak. Demikian pula telah mendengar hadis-hadis yang banyak dan nasihat-nasihat yang banyak, taujihat, bimbingan-bimbingan dan arahan-arahan. arahan arahan kita telah mendengar perintah untuk menjaga sholat kita, perintah untuk mengerjakan perkara-perkara yang wajib dan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang. Berapa banyak kita mendengar ayat-ayat dan hadis yang menyebutkan tentang keutamaan amalan-amalan yang nafilah dan amalan-amalan yang ta'ah. Berapa banyak kita telah mendengar dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ayat-ayat yang menganjurkan bagi seseorang untuk dia bersabar. Demikian pula kita telah mendengar ayat-ayat dan hadis-hadis demikian pula nasihat-nasihat yang menganjurkan bagi kita untuk memiliki akhlak yang baik. Demikian pula kita telah mendengar nasihat-nasihat di dalam hadis-hadis dan ayat-ayat yang menganjurkan kita untuk memiliki sifat amanah. Demikian pula at-taghaful seseorang dia menutup mata atau memberikan toleransi kepada kesalahan orang lain demikian pula berbaik sangka kepada saudaranya mencintai saudaranya karena Allah dan ketika membenci saudaranya juga karena Allah Subhanahu wa taala berapa banyak kita mendengar anjuran untuk menyatukan kalimat untuk bersatu dan tidak bercerai-berai. Berapa banyak kita mendengar nasihat agar berpegang teguh kepada sunnah dan meninggalkan kebid'ahan. Maka kita di dalam agama kita betapa sholat memiliki kedudukan penting di dalamnya. Demikian pula masing-masing dari kita tidak tersamarkan darinya tentang pentingnya perkara sholat ini. Akan tetapi di sini aku ingin mengingatkan kepada diriku, demikian pula kepada antum sekalian dan setiap orang yang mendengar agar dia duduk melakukan introspeksi, melakukan muhasabah. Dia duduk dengan duduk yang penuh kejujuran, dia jujur kepada dirinya, dia men menghitung dirinya, muhasabah, menghitung-hitung dirinya seperti dia menghitung-hitung ataupun menghitung kesalahan musuhnya. Dia menghitung kesalahan dirinya sebagaimana dia menghitung kesalahan musuhnya. Dia mengambil kertas dan pena dia menulis tentang permasalahan sholat yang merupakan kewajiban bagi dirinya bagaimana keadaan sholatnya bagaimana keadaan sholatnya dalam satu minggu ini dalam satu bulan ini berapa dia meninggalkan dari perkara sholat yang merupakan kewajibannya berapa banyak dari sholat yang wajib yang dia semangat untuk hadir di awal waktu berapa dari sholat yang wajib yang dia semangat untuk bisa memperoleh atau mendapatkan takbiratul ihram dan hendaknya dia menulis itu dia introspeksi dia menulis dengan mengambil kertas dan pena dia tulis berapa banyak tempat-tempat yang dia butuh untuk jujur dibutuhkan keadaan atau tempat yang di situ dituntut baginya untuk jujur dan dia berapa jujur padanya. Berapa dalam tempat-tempat tersebut dia jujur dan dia dusta padanya. Hendaknya dia mengintrospeksi, dia menghitung dirinya sebelum nanti dia dihisab, dihitung pada hari kiamat. Berapa banyak tempat-tempat atau keadaan yang dia butuh untuk bersabar padanya. Kemudian berapa kali dia bersabar dan berapa kali dia tidak bisa bersabar dalam keadaan tersebut. Lihatlah berapa tempat yang terkadang seseorang butuh untuk dirinya bisa amanah. Tapi apakah dia dalam keadaan tersebut amanah ataukah dia berkhianat? Dia melihat tempat-tempat yang di situ dia dituntut diharapkan untuk melakukan amalan ketaatan, amalan saleh. Demikian pula dia menghitung dirinya, muhasabah introspeksi dirinya, bagaimana dia dengan akhlak yang baik, dengan husnul khuluq. Apakah dia telah mengamalkan husnul khuluq berusaha untuk memiliki akhlak yang baik ataukah ternyata dia masih ada padanya akhlak yang buruk maka kalau kita tidak melakukan hal-hal seperti ini, mengintrospeksi, mengoreksi diri kita, apa faedah dari ilmu yang kita pelajari? Apa faedah dari ilmu yang kita pelajari? Berapa banyak tempat-tempat yang terkadang hendaknya di situ seorang melakukan taghaful, dia menutup mata atau membiarkan atau dia tidak terlalu mengambil mengambil hati tentang kesalahan saudaranya. Berapa banyak yang tempat-tempat yang di situ dia diharapkan untuk bisa husnudzon, berbaik sangka kepada saudaranya. Bukankah kita mendengar hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam al-muslim akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Maka janganlah saling merendahkan, janganlah saling menghina. Demikian pula Berapa banyak tempat-tempat yang aku butuh kepada saudaraku untuk aku bisa jujur bersamanya. Untuk aku tidak terlalu mempermasalahkan dari kesalahan-kesalahannya. Maka berapa banyak perkara yang hendaknya kita menutup celah atau pintu terhadap saudara-saudara kita. Dan berapa banyak tempat-tempat yang terkadang kita butuh untuk kita mengamalkan dan menerapkan arti al-hubbu fillah, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita mengoreksi diri-diri kita. Bagaimana kita bersikap baik kepada ayah dan ibu kita Bagaimana muamalah kita kepada istri dan anak-anak kita? Dan apakah kita telah memenuhi dan mengamalkan apa yang Allah dan Rasulnya harapkan dari diri kita? Maka tulis. Tulislah ini. Dan lihatlah kepada diri-diri kita. Apakah kita telah mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari? Apakah kita telah mengamalkan ilmu yang kita pelajari? ataukah kita malah menambah hujjah atas diri-diri kita karena kita belajar, kita mempelajari ilmu tapi kita tidak mengamalkannya, maka itu akan menambah hujjah atas diri-diri kita. Sehingga hendaknya sepantasnya bagi kita untuk kita berhenti sejenak mengoreksi dan muhasabah atas diri-diri kita. Bagaimana kita mengamalkan dari kewajiban-kewajiban Allah dan bagaimana kita meninggalkan ataupun bagaimana sikap kita terhadap batasan-batasan dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita di dalam cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala kepada saudara-saudara kita. Bagaimana seseorang dia benar-benar mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak menginginkan ketika dia bergaul dengan saudaranya melainkan hanya karena Allah Subhanahu wa taala dan dia bagaimana dirinya ketika dia benci karena Allah ketika dia membenci saudaranya itu benar-benar membenci karena Allah Subhanahu wa taala bukan karena perkara dari perkara-perkara dunia dan berapa banyak kita mengamalkan dari akhlak yang terpuji ini karena sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang maknanya seorang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling yang paling baik akhlaknya maka hendaknya kita melihat pada diri diri kita di mana posisi diri kita dalam mengamalkan amanah di mana posisi diri kita di dalam menjalankan atau e, memenuhi hak-hak orang lain dan hal-hal yang menjadi kewajiban kita. Karena sebagaimana disebutkan dari Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu taala beliau mengatakan yang maknanya seorang alim dia akan tetap menjadi seorang yang jahil hingga dia mengamalkan ilmunya. Apabila dia telah beramal dengan ilmu, maka dia barulah menjadi seorang alim. Sehingga aku menyebutkan hal ini tidak lain karena aku melihat karena aku menginginkan untuk mengoreksi diriku berapa banyak kekurangan yang ada pada diriku demikian pula untuk mengingatkan saudara-saudara mengingatkan saudara-saudaraku sekalian karena kematian al-maut itu adalah sesuatu yang datangnya tiba-tiba kita tidak tahu kapan datangnya kematian itu sehingga kita butuh untuk senantiasa mengingatkan diri-diri kita. Dan kita mengingat firman Allah Subhanahu wa taala yang maknanya barang siapa yang beramal kebaikan sedikit pun maka dia akan melihat pahala ganjarannya nanti pada hari kiamat. Demikian pula barang siapa yang mengamalkan kejelekan, dosa sekecil apapun, dia juga akan melihat nanti pada hari kiamat. Sehingga ini adalah mizanun azim maka aku ingatkan ini adalah hendaknya seseorang menerapkan pada dirinya timbangan yang agung ini. Hendaknya dia menetapkan ataupun menghadapkan pada dirinya timbangan yang agung ini. Dia menimbang dirinya sendiri. Berapa banyak kita di dalam khutbah-khutbah Jumat. Kita mendengar nasihat dan wasiat untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak kita mendengar dalam khutbah-khutbah Jumat nasihat dan wasiat untuk bertakwa kepada Allah, lalu kita lihat kepada diri kita, di mana diri kita di dalam mengamalkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita apakah diri kita sudah menjadi ataupun berusaha menjadi seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka ini yang ingin aku sebutkan sebelum memulai pelajaran sebagai peringatan untuk diriku dan untuk saudara-saudaraku sekalian. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa amma as sawab ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وأما الصواب من القول لدينا فيما اختلف فيه من أفعال العباد وحسناتهم وسيئاتهم فإن جميع ذلك من عند الله تعالى والله سبحانه مقدره ومدبره لا يكون شيء إلا بإذنه ولا يحدث شيء إلا بمشيئته له الخلق والأمر قال رحمه الله كما حدثني زياد بن يحيى الحساني وعبيد الله بن وعبيد الله بن محمد الفريابي قال حدثنا عبد الله بن ميمون قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر كله خيره وشره وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه اللفظ لحديث أبي الخطاب زياد بن يحيى قال رحمه الله حدثني يعقوب بن إبراهيم الجوزجاني قال حدثنا قال حدثنا ابن أبي حازم قال حدثني أبي عن ابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما قال القدرية مجوس هذه الأمة فإن مرضوا فلا تعودوا فإن مر فإن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم ثم ذكر المصنف ما يتعلق بالقدر وأفعال العباد والقدر ركن من أركان الإيمان كما جاء في حديث جبريل أن تؤمن بالقدر خيره وشره والإيمان بالقضاء والقدر من فروع توحيد الربوبية لأن الخلق والإماتة والرزق والعطاء والمنع من أفعال الله سبحانه وتعالى والله عز وجل هو المقدر والقدر بحر لا ساحل له ولا نجاة فيه إلا بركوب سفينة النجاة إلا بركوب سفينة النجاة وسفينة النجاة هو الكتاب والسنة القدر أمر غيبي وكل أمر غيبي لا نتجاوز فيه القرآن والسنة فمن أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بالقدر وعدم التجاوز بالإيمان به بما ورد في القرآن والسنة وكذلك الإمساك وعدم الخوض فيما لم يظهره الله عز وجل علينا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر القدر فأمسكوا واستصحاب أن الله عز وجل عدل لا يظلم وحسن الظن به وأما من جهة أفعال العباد وما يتعلق في ذلك وما خاض الناس فيه فأهل السنة يقولون أن أفعال العباد من جهة هي كسب للعبد أي هي من فعله فالعبد الذي يفعل الطاعات وهو الذي يعمل المعاصي ومن جهة أخرى العبد وما يعمل مخلوقة لله سبحانه وتعالى والله خلقكم وما تعملون أيضا إثبات مشيئة الله سبحانه وتعالى وأنها فوق مشيئة العبد وأن الله عز وجل خلق أفعال العباد قال المصنف هنا أن الناس قد اختلوا في حسناتهم وسيئاتهم لأن القدرية من المعتزلة قالوا الله عز وجل لا يحب الكفر ولا يحب المعاصي ولو قلنا أن الله قد قدر ذلك كونا لقلنا أن الله عز وجل يحب المعاصي والكفر وقد قال سبحانه ولا يرضى لعباده الكفر فلم يفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية فقالوا هي ليست بقدر الله أفعال العباد حتى يهربوا ولا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى فعل الطاعات والمعاصي فقال هو العبد الذي خلقها وهو الذي شاءها هؤلاء القدرية المعتزلة ومن حذا حذوهم وبهذا نفوا هداية إيش هداية ماذا التوفيق وأثبتوا هداية الدلالة والإرشاد طالما أن العبد هو الذي يصنع أفعاله ولا لله فعل في ذلك ولا مشيئة فأثبتوا هداية الدلالة والإرشاد ونفوا هداية التوفيق فهم يقولون الله هم يقول العبد الذي حبب الإيمان إلى نفسه والله عز وجل يقول وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم ويقولون لمن كره الكفر هو الذي كره نفسه بالكفر هذا العبد ولا يقول أن الله عز وجل كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وبالمقابل الجبرية فقالوا أن الإنسان مجبور ولا له أثر في فعله فهو كالريشة في الهواء وقبل ذلك القدرية هناك غلاة ومتوسطة فالغلاة هو الذي سماهم ابن عمر كما ذكر الإمام الطبري القدرية مجوس هذه الأمة فإن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم هؤلاء أنكروا المراتب الأربعة علم الله ومشيئته وكتابته وخلقه لأفعال العباد وأما المعتزلة وهم المتوسطة نفوا علم آه، نفوا مشيئة الله وخلقه لأفعال العباد والجبرية هناك غلاة وهم الجهمية قالوا ليس للعبد أي قدرة وإن صح التعبير مقتصدة أو متوسطة وهم الأشاعرة وهم الذين يقولون بأن العبد قدرة ولكنها غير مؤثرة يكفي هذا Kemudian di sini al-musannif penulis rahimahullah taala menyebutkan pembahasan yang berkaitan dengan qadar atau takdir. Dan at-takdir atau beriman kepada qadar ini merupakan salah satu rukun dari rukun iman yang enam yang disebutkan di dalam hadis Jibril yaitu yang maknanya hendaknya kau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, dan hari akhir dan kau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Maka beriman kepada qadar ini merupakan akidah ataupun keimanan yang wajib diyakini oleh seorang hamba. Karena Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menetapkan dan mengatur takdir dari seluruh makhluknya. Karena Allah Subhanahu wa taala dialah yang mengatur ataupun sebelumnya bahwasannya beriman kepada takdir ini termasuk dari bahagian tauhid rububiyah. Karena al-khalq penciptaan demikian pula Allah menghidupkan, mematikan, memberikan rizki dan seterusnya maka ini adalah termasuk dari perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan itu semuanya. Dan permasalahan takdir ini adalah bagaikan sebuah lautan yang tidak bertepi yaitu karena begitu luasnya pembahasannya. Sehingga tidak ada keselamatan darinya kecuali seseorang menaiki perahu keselamatan dan perahu keselamatan itu adalah Alkitab dan As-Sunnah. Sehingga permasalahan qadar ini adalah permasalahan gaib. Permasalahan qadar atau takdir termasuk permasalahan gaib. Dan setiap permasalahan gaib kita butuh untuk mengembalikannya kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan termasuk dari prinsip ahlu sunnati wal jamaah adalah beriman kepada qadha dan qadar dan tidak melampaui batasan-batasan yang telah ditetapkan berkaitan dengan beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula menahan diri dari berbicara dan tidak berbicara pada perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala tidak menampakkannya kepada kita sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang maknanya apabila disebutkan tentang qadar atau takdir hendaknya kalian menahan diri sehingga demikian pula seseorang hendaknya meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Adil dan tidaklah sekali-kali Allah Subhanahu wa taala berbuat zalim dan hendaknya seorang hamba dia berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari sisi perbuatan hamba dan apa yang berkaitan dengannya. Maka ahlu sunnah wal jamaah mereka meyakini bahwasanya perbuatan-perbuatan hamba dari sisi itu adalah upaya dan perbuatan dari hamba itu sendiri maka itu adalah perbuatan hamba itu sendiri sehingga ketika seorang hamba dia melakukan amalan ketaatan maka dialah yang melakukan amalan ketaatan dan ketika hamba terjatuh dalam perbuatan kemaksiatan maka hamba itulah yang melakukan perbuatan kemaksiatan sehingga dari sisi ini setiap perbuatan ketaatan dan kemaksiatan maka itu adalah perbuatan hamba namun di sisi yang lain hamba, seorang hamba dan segala perbuatannya, setiap amalannya itu adalah makhluk, itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hamba dan semua amal perbuatannya Allah yang menciptakannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian dan apa yang kalian amalkan. Demikian pula di antara prinsip ahlu sunnati wal jamaah menetapkan masyiah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak. Dan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala di atas kehendak hambanya. Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tidaklah hamba itu berkehendak melainkan di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang menciptakan perbuatan hambanya. Dan di sini penulis rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya manusia mereka berselisih pendapat tentang amalan hamba berkaitan eh, dan perbuatan kebaikan-kebaikan dan kejelekan mereka. Karena di sana ada kelompok Al-Qadariyah seperti dari kalangan Mu'tazilah bahwasanya mereka berpendapat Allah Subhanahu wa taala mereka mengatakan Allah tidak mencintai kekufuran. Allah tidak cinta kepada kekufuran dan Allah tidak cinta kepada perbuatan kemaksiatan. Andaikan kita mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan ketika seorang hamba melakukan perbuatan kekufuran melakukan perbuatan kemaksiatan Allah yang mentakdirkannya kata mereka berarti konsekuensinya Allah cinta perbuat, kepada perbuatan itu jadi akidah mereka qadariyah mereka mengatakan Allah kan tidak cinta Allah tidak cinta perbuatan kekufuran dan kemaksiatan andaikan dikatakan Allah yang mentakdirkan pada hamba dia berbuat kekufuran dan kemaksiatan konsekuensinya kata mereka Allah cinta kepada kekufuran dan kemaksiatan tersebut dan ini sesuatu yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dan yang maknanya Allah Subhanahu wa taala tidak ridha dari hamba-hambanya perbuatan kekufuran. Sehingga inilah yang menjadi akar kesesatan dan penyimpangan mereka karena mereka tidak membedakan antara dua jenis iradah yaitu iradah syar'iyyah dan iradah kauniyah. Mereka mengatakan ketika hamba itu berbuat maka itu bukan karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka menginginkan dari itu agar tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala baik itu amalan ketaatan dan amalan kemaksiatan. Sehingga agar tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala perbuatan Allah apa namanya mentakdirkan yang menurut mereka berarti Allah mencintai yaitu perbuatan kekufuran dan kemaksiatan mereka lari dari ini sehingga menafikan kehendak Allah Subhanahu wa taala pada perbuatan seorang hamba sehingga dari sini mereka memisahkannya kemudian mereka mengatakan bahwasanya hamba itu sendiri dia yang menciptakan perbuatannya dan dia menghendaki atas perbuatannya sehingga dari sini mereka qadariyah menafikan hidayah yaitu hidayah taufik dan di sisi yang lain mereka eh, menetapkan hidayah ad-dalalah dan hidayah arus yaitu hidayah bimbingan. Sehingga mereka mengatakan bahwasanya hamba itu sendiri dia yang menghendaki. Hamba itu sendiri dia yang menginginkan dan menciptakan perbuatannya dan tidak ada kaitannya dengan takdir ataupun kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba dia mencintai keimanan, maka hamba itu sendiri yang menjadikan dirinya cinta kepada keimanan. Ketika seorang hamba benci kepada kekufuran, hamba itu sendiri yang menjadikan dirinya benci kepada kekufuran. Tentunya hal ini bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang maknanya dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kalian cinta kepada keimanan dan menghiasinya pada diri kalian dan menjadikan kalian benci kepada kekufuran. Sehingga menurut mereka ketika hamba membenci keimanan yaitu karena hamba yang menciptakan kebencian pada keimanan itu pada dirinya dan sebaliknya ketika hamba dia membenci untuk dirinya kekufuran maka itu juga hamba itu sendiri dan Allah Subhanahu wa taala tidak ada kaitan dengannya. Kemudian pendapat sebaliknya

Kemudian kebalikan dari mereka adalah al-jabriyah. Jadi kalau qadariyah mereka hulu berlebih-lebihan di dalam menafikan takdir. Ini qadariyah, hulu di dalam menafikan takdir. Kebalikannya jabriyah, mereka hulu di dalam menetapkan takdir. Sehingga menurut keyakinan jabriyah bahwasanya seorang insan dia majbur. Menurut Jabriyah seorang insan itu majbur. Apa maknanya seorang itu ketika melakukan sesuatu itu dia melakukan dalam keadaan dipaksa dan dia tidak ada pilihan yang lain. Sehingga Jabriyah mendudukkan dan mempermisalkan seorang insan itu bagaikan bulu yang diterbangkan oleh angin. Ya. Bulu ya, yang diterbangkan oleh angin bulu yang diterbangkan oleh angin, dia tidak bisa berbuat apapun. Dia ikut ke mana arah angin tersebut. Dia tidak bisa bergerak, dia tidak bisa memiliki keinginan. Maka itulah kedudukan seorang insan ya di menurut Jabriyah bagaikan bulu yang diterbangkan oleh angin. Dan Al-Qadariyah sebelumnya mereka ada dari kalangan terbagi menjadi orang-orang yang gulah yang ekstrim, yang berlebih-lebihan, dan di antara mereka ada yang mutawassit, ada yang pertengahan. Jadi Al-Qadariyah ada yang gula yang ekstrim, dan ada yang pertengahan. Dan Qadariyah yang gula yang ekstrim inilah yang disebutkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma di dalam kalimatnya ini bahwasanya mereka adalah orang majusinya dari umat ini. Mereka adalah kaum majusi dari umat ini. Dan mereka الذين قال فيما اثر ابن عمر هذا ولا تشهدوهم ولا تصلوا عليهم. اي نعم. 合作了。 Kemudian tadi al-qadariyah al-ghulah, mereka yang disebutkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma di dalam perkataannya, al itu majusu hadhil ummah. Qadariyah adalah kaum majusinya dari umat ini. Apabila mereka sakit, maka jangan kalian menjenguk mereka dan apabila mereka meninggal, maka jangan kalian mempersaksikan jenazah mereka. Maka mereka Qadariyah yang gulu ini, yang ekstrim ini, mereka mengingkari dari empat maratib, empat tingkatan takdir. Jadi mereka orang-orang Qadariyah yang gulu mengingkari empat tingkatan takdir, yaitu ilmu Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu termasuk amalan seorang hamba. Demikian pula mereka mengingkari masyiah Allah, kehendak Allah Subhanahu wa taala yang ketiga mereka mengingkari al bahwasanya segala sesuatu yang terjadi telah Allah tuliskan. Kemudian yang keempat, mereka mengingkari Al-Khalq bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu. Dan mereka inilah adalah e, qadariyah yang hulu dan mereka disepakati oleh para ulama tentang kekafiran mereka dan mereka adalah qadariyah yang uh, eh, mutakaddimun, mereka adalah orang-orang terdahulu dan awal-awal dari orang-orang Qadariyah. Adapun Mu'tazilah, mereka hanya mengingkari dua tingkatan dari maratib uh, al-qadar, yaitu mereka mengingkari khalqullah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu termasuk amalan hamba dan mereka juga mengingkari yang kedua masyiah Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian pula Eh, di antara Jabriyah juga ada kelompok yang ekstrim, yang hulu. Di antara Jabriyah juga ada kelompok yang hulu, yaitu mereka dari kalangan Jahmiyah. Dan demikian pula yang di bawah mereka dari kalangan Asyairah. Asyairah yang mereka mengatakan bahwasanya hamba itu dia yang melakukan bahwasanya hamba itu yang dia mentakdirkan perbuatannya sendiri tapi tidak ada kaitannya tidak ada pengaruhnya dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Al-Sya'irah, Al-Sya'irah fil qadar Al syairah dalam bab takdir yaqulun jadi menurut Asy'ariyah hamba itu mereka memiliki kudrah tapi yang diistilahkan dengan istilah mereka ah, kudrah tersebut tidak berpengaruh yang mereka sebutkan dengan al-kasb al-ash'ari. Dan perselisihan ini hanya perselisihan perbedaan dalam istilah saja. Padahal hakikatnya mereka juga sama, Jabriyah. Bagaimana mereka menafsirkan dan menjelaskan apa yang dimaksud dengan kasbul ash'ari? Dia al sekarang bawa air. Ta'al imsak ma'i. Hal Abu Nabil lahu قدرة مؤثرة في حمل الماء أو إذا تركه الماء يحمل Jadi kalau tadi beliau bawa air di situ, nah apa nah, pegang air, kalau Abu Nabil ikut pegang, kira-kira Abu Nabil memberi pengaruh enggak terhadap e, air ini? Dia jatuh ataukah tidak? Atau ya kalau di kalau enggak dipegang pun enggak ada masalah. Huma kalamuhum mutanaqid, lakin hakadha fusir, anna al-'abd ya'ni fi'l al-'abd ka fi'l Nabil fi haml al-qarurah. Al-qarurah mahmula, سواء وضع يده او لم يضع، هكذا عندهم القدر. وفعل العبد. وضح؟ نعم. Jadi Asy'ariyah mereka menetapkan hamba apa namanya memiliki kudroh, Tapi kudrohnya itu tidak memberikan pengaruh apapun. Ya, tidak memberikan pengaruh apapun terhadap apa yang telah Allah tetapkan. Jadi ini bagaikan itu tadi seperti seorang yang pegang botol air. Ada orang yang memang dia pegang botol air, kemudian ada orang lain bantu ya dia tidak akan mempengaruhi uang botol air dia dibantu atau tidak dibantu tetap akan terpegang dan tidak jatuh gitu. Maka demikian pula mereka semuanya itu Allah yang menentukan gitu. Hamba itu terpaksa ketika melakukan sesuatu. Walaupun mereka menetapkan hamba memiliki kudroh tapi kudrohnya itu nggak teranggap. Kudrohnya tidak teranggap. Kenapa? Karena semuanya menurut mereka terpaksa hamba itu karena dengan kudroh Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah وأما الحق في اختلافهم الصحابة ثم قال رحمه الله تعالى وعما الحق من اختلافهم في أفضل الصحابة من أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما جاء به عنه صلى الله عليه وسلم الخبر وتتابع على القول به السلف وذلك ما حدثني موسى بن سهل الرملي وأحمد بن مسعور بن سيار الرمادي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني نافع بن يزيد حدثني النافع بن يزيد عن زهر عن زهرة بن معبد عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جل وعلا اختار أصحابي على جميع العالمين سوى النبيين والمرسلين واختار من أصحاب أربعة أبا بكر وعمر وعثمان وعليا رضوان الله عليهم فجعلهم خير أصحابي وفي أصحاب كل وفي أصحاب كل كلهم خير واختار أمتي على سائر الأمم واختار من أمتي أربعة قرون من بعد أصحابي القرن الأول والثاني والثالث تترى والقرن الرابع والقرن الرابع فردا وكذلك نقول فأفضل أصحابه صلى الله عليه وسلم الصديق أبو بكر رضي الله عنه ثم الفاروق بعده عمر بن الخطاب ثم ذو النورين ثم ذو النورين عثمان بن عفان ثم أمير المؤمنين وإمام المتقين علي بن ابي طالب رضوان الله عليهم ورحمته اجمعين واما اولى الاقوال بالصواب عندنا فيما اختلفوا من فيما اختلفوا من اولى الاصحاب بالامامه فقالوا من قال بما حدثني به محمد بن عمار الاسدي قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا حشرة ابن النباتة قال حدثني سعيد بن الجمهان عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلافة في أمتي ثلاثون سنة ثم من بعد ذلك ملك قال لي السفينة أمسك خلافة أبي بكر سنتان وخلافة عمر عشر وخلافة عثمان إثنتا عشرة وخلافة علي ست قال فنظرت فوجدتها ثلاثين سنة ثم ذكر رحمه الله عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة وذكر فيها مسألة أفضلية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أفضلهم وذكر مسألة الإمامة والخلافة وذكر ما يعتقده أهل السنة والجماعة في أن أفضل الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي وأن ترتيبهم في الإمامة كترتيبهم في الخلافة ومن خالف ذلك فهو مبتدع وفيه رد أيضا على من رماه بالتشيع فهو لم يقدم علي كما يفعله الشيعة ثم ذكر حديثا في فضل الصحابة وترتيبهم والحديث المذكور ضعيف وأحاديث فضائل الصحابة كثيرة في غير ما دليل ومن الأحاديث الصحيحة ما يدل على ما ذكره الإمام الطبري حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه قال كنا نقول, كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنهم أجمعين والحديث أخرجه الإمام أبو داود وصحه العلامة الألباني وقد ورد عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير هذه الأمة قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وسأذكر لكم طبعا ذكر في الخلافة في أمتي ثلاثون سنة ثم ذكر ونقل قول سفينة في عدد خلافة الصحابة الأربعة والخلفاء الراشدين وذكر أن ترتيبهم في الأفضلية والإمامة هكذا ونذكر لكم قواعد لأهل السنة في الصحابة والقاعدة الأولى يعني الكلام الأول سيكون فيما يتعلق في فضلهم وعموم الاعتقاد فيهم والمسألة الثانية فيما أخطأوا فيه وهو من قبيل الاجتهاد أو المسائل الاجتهادية والمسألة الثالثة ما وقع منهم رضوان الله عليهم من الذنوب كيف يوجه فأولا في اعتقاد أهل السنة بالجملة فيهم فأهل السنة أولا يعتقدون محبتهم واعتقاد فضلهم وعدالتهم وعدم عصمتهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ثانيا سلامة قلوبهم وألسنتهم وعدم سبهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه رابعا يعتقدون أنهم يتفاضلون ثالثا يعني جعلتهم قسم كما تريد أنهم يتفاضلون فأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم العشر المبشرين بالجنة وهكذا المهاجرين قبل الأنصار وهكذا من أنفق قبل الفتح وقاتل ومن قواعد أهل السنة أنهم يشهدون للجميع بالجملة بالجملة بالجنة ويخصصون من سماهم النبي صلى الله عليه وسلم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الآية هذه تدل على أن بالجملة يشهد لهم بالجنة ويشهد لمن سماهم النبي صلى الله عليه وسلم بأسمائهم كالعشرة وكثابت بن قيس من القواعد الإمساك عما شجر بينهم ممتثلين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا والكف يكون بجميع أنواع الخوض فيه بالكتابة والتعليف والتدريس وغير ذلك إلا ما دعت إليه الضرورة لإحقاق حق وإبطال باطل ودفع شبهة ما أخطأوا فيه وكان من قبيل الاجتهاد فهم بين الأجر والأجر والأجرين أليس العلماء في المسائل الاجتهادية من أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر فالصحابة من باب أولى وما وقع فيه من ما وقعوا فيه من الذنوب وهو وهم قليل في ذلك لأن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الصحابة غير معصومين أولا أنهم يتوبوا من ذلك يوفقهم الله للتوبة أن الله يغفر لهم بحسناتهم العظيمة وسابقتهم في الإسلام أليس الله قال في كتابه الكريم إن الحسنات يذهبن السيئات أن يغفر الله لهم بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أليس النبي صلى الله عليه وسلم يشفع للمؤمنين فالصحابة من باب أولى أليست هناك شفاعة في الآخرة من أحق الناس بشفاعتي يا رسول الله أبو هريرة لما قال قال من قال لا قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه وأعظم من قال كلمة التوحيد بعد الأنبياء هم الصحابة فهم أحق الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مما حصل لهم من الذنوب تكفر بإيش بالابتلاءات والنصب وما حصل لهم من ابتلاءات عظيمة في هذه الدنيا أليس نحن إذا أصبتنا بابتلاءات وأمراض وأسقام يكفر لنا إذا احتسبنا أليس كذلك فالصحابة هم من باب أولى تفضل Kemudian beliau rahimahullah taala menyebutkan permasalahan yang berkaitan dengan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu permasalahan siapa yang paling afdol dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan demikian pula beliau menyebutkan permasalahan tentang kepemimpinan dan kekhalifahan maka beliau menyebutkan apa yang menjadi akidah adu sunnati wal jamaah dalam permasalahan ini yaitu bahwasanya urutan para urutan para sahabat yang paling utama itu seperti urutan mereka dalam kekhilafahan atau di dalam kepemimpinan. Dan barang siapa yang berpendapat dengan pendapat ini, maka dia telah menyelisihi dari akidah al-sunnah wal Jamaah. Dan demikian pula dalam hal ini, dalam poin ini padanya ada bantahan terhadap orang-orang yang menuduh Al-Imam At-Tabari rahimahullah taala dengan tasyayyu atau beliau sebagai orang yang berkeyakinan dengan akidah Syiah. Karena beliau di dalam e, pembahasan ini tidak mendahulukan Ali di atas Utsman radhiyallahu taala anhu yang mana itu adalah keyakinan dari di antara keyakinan-keyakinan Syiah. Adapun hadis yang disebutkan oleh muallif atau musannif di sini rahimahullah adalah hadis yang lemah. Akan tetapi di sana ada hadis-hadis yang lainnya yang menyebut yang menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan para sahabat radhiyallahu taala anhuma radhiyallahu taala anhum yang sangat banyak. Di antara hadis tersebut apa yang dikeluarkan oleh At-Tabrani rahimallahu taala dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan dahulu kami duduk dalam dahulu kami mengatakan dalam keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di tengah-tengah kami berhidup di, berada di tengah-tengah kami bahwasanya umat yang paling afdal adalah Abu Bakar kemudian Umar kemudian Uthman kemudian Ali dan hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud demikian pula disahihkan oleh Al Imam Al Albani rahimahullah taala Demikian pula datang di dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sebaik-baik umat ini adalah generasiku, kemudian generasi yang datang setelahnya, kemudian generasi yang datang setelahnya." Kemudian beliau di sini juga menyebutkan permasalahan tentang kekhalifahan setelah sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan perkataan safinah Maula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Safina mengatakan kekhalifahan setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada 30 dan kemudian beliau menyebutkan tentang perinciannya. Beliau menyebutkan tentang perinciannya. Maka kesimpulannya urutan dalam hal afdhaliyah dalam hal keutamaan para sahabat itu sama dengan urutan di dalam kekhalifahan yang terjadi. Dan di sini saya akan menyebutkan beberapa kaedah yang berkaitan dengan permasalahan sahabat. salah tadi yang pertama kita menyebutkan permasalahan tentang siapa yang paling afdol dari sahabat, dari kalangan sahabat. Demikian pula kita menyebutkan permasalahan apa yang terjadi di kalangan para sahabat ketika mereka terjatuh dalam kesalahan karena ketika mereka terjatuh dalam kesalahan maka itu termasuk dari bab al-ijtihad Demikian pula apa yang terjadi dari sebagian para sahabat yang mereka terjatuh dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan. Maka di sana ada prinsip-prinsip dari prinsip ahlu sunnati wal jamaah. Yang pertama, bahwasanya wajib mencintai para sahabat. Prinsip yang pertama wajib mencintai para sahabat. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat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 dan dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan dan janganlah engkau jadikan di dalam hati-hati kami kebencian terhadap saudara-saudara kami. Kemudian prinsip yang kedua atau kaidah yang kedua meyakini keutamaan dan adalah para sahabat bahwasanya mereka adalah orang-orang yang adil dan tidak meyakini mereka adalah orang-orang yang maksum yang terjaga dari kesalahan sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis janganlah kalian mencela para sahabat-sahabatku karena sungguh demi Allah andaikan salah seorang dari kalian berinfak dengan satu gunung Uhud sebesar berinfak sebesar gunung Uhud berupa emas maka infak kalian tersebut tidaklah mencapai dari satu mud dari salah seorang di antara mereka para sahabat dan tidak pula setengahnya. Kemudian kaidah yang keempat meyakini tentang tingkatan-tingkatan keutamaan mereka. Bahwasanya tingkatan keutamaan para sahabat yang paling afdal yang pertama yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Uthman ibn Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum, kemudian mereka orang-orang 10 orang yang dijanjikan dengan surga, kemudian kaum Muhajirin, kemudian kaum Ansar, kemudian para sahabat yang berinfak sebelum Fathu Makkah dan para sahabat yang berinfak setelah Fathu Mekah. Kemudian kaidah yang kelima mempersaksikan secara global kepada seluruh para sahabat, mempersaksikan seluruh sahabat secara global bahwasanya mereka adalah penghuni surga. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar." dan orang-orang yang terdahulu dari kalangan muhajirin dan orang-orang ansar dan seterusnya dari ayat tersebut. Demikian pula mempersaksikan secara khusus tentang para sahabat yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan nama mereka secara khusus sebagai penghuni surga, seperti mereka sepuluh orang yang dijanjikan sebagai penghuni surga dipersaksikan sebagai penghuni surga demikian pula seperti Thabit bin Qais radhiyallahu taala anhu kemudian kaidah yang keenam menahan diri terhadap perselisihan yang terjadi di antara para sahabat menahan diri dari perselisihan yang terjadi di antara para sahabat tidak baik itu menahan diri dari tulisan, dari berbicara, dari mengajarkan dan seterusnya. Kecuali apa yang sifatnya darurat. Ada kebutuhan yang mendesak yang mengharuskan seseorang untuk menjelaskan perselisihan yang terjadi di kalangan para sahabat dengan tujuan untuk menampakkan kebenaran dengan tujuan untuk menampakkan kebenaran atau untuk menolak dan menghilangkan syubhat-syubhat yang ada. Kemudian apa yang terjadi dari kalangan para sahabat berupa kesalahan? Maka pada mereka ya ada perkara-perkara seperti yang terjadi pada seorang mujtahid, pada para sahabat seperti seorang mujtahid. Seorang mujtahid apabila dia beristihad dan benar istihadnya dia mendapatkan dua pahala. Dan apabila dia salah dalam beristihad terjatuh dalam kesalahan dalam beristihad maka dia mendapatkan satu pahala. Maka demikian pula seorang sahabat apabila terjatuh dalam kesalahan maka para sahabat mimbab al-aula lebih-lebih lagi. Adapun yang berkaitan dengan apa yang terjadi dari kalangan para sahabat berupa dosa yang ada pada mereka dan ini sedikit dan ini sedikit apa yang disebutkan sebagian para sahabat terjatuh dalam dosa dan ini sedikit maka di sana kita bawa ya dalam beberapa perkara yang pertama bahwasanya mereka telah bertaubat darinya bahwasanya mereka telah bertaubat darinya dan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada mereka untuk mereka bisa bertaubat. Dan yang kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka dengan sebab kebaikan-kebaikan yang banyak yang telah mereka lakukan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal hasanat yudhibna sayyi'at." Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan kejelekan-kejelekan. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada mereka karena mereka ataupun dikarenakan terdahulunya mereka. Mereka adalah orang-orang yang terdahulu, yang awal di dalam masuk Islam. Demikian pula tentunya para sahabat adalah orang yang paling berhak mendapatkan syafaatnya Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah Nabi sallallahu Alaihi Wasallam diberikan hak untuk memberikan syafaat. Dan demikian pula Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak atas syafaatmu?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Siapa yang mengatakan la ilaha illallah, yang mengikrarkan bahwasanya tidak ada Tuhan, tidak ada ilah yang berhak untuk disembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala ikhlas murni dari hatinya maka ucapan tauhid ini tentunya yang paling besar yang paling agung di dalam memahami dan mengikrarkannya adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum sehingga mereka tentunya lebih berhak untuk mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ampunan kepada para sahabat. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ampunan kepada para sahabat dengan sebab ujian dan cobaan yang menimpa mereka dengan sebab ujian dan cobaan yang menimpa mereka demikian pula dengan jasa-jasa mereka di dalam menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Bukankah apabila seorang hamba menimpa dirinya suatu kesulitan, suatu musibah suatu rasa sakit dan seterusnya maka itu semuanya akan menjadi penghapus dari dosa-dosa dan kesalahannya maka para sahabat radhiyallahu taala anhum mimbab aula lebih-lebih lagi mereka berhak atas keutamaan tersebut زيادة ya ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وأما القول في الإيمان هل هو قول وعمل وهل يزيد وينقص أم لا زيادة فيه ولا نقصان قال فإن الصواب فيه قول من قال هو قول وعمل ويزيد وينقص وبه جاء الخبر عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه مضى أهل الدين والفضل قال رحمه الله حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن الشقيق قال سألنا أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عن الإيمان في معنى الزيادة والنقصان فقال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن أبيه عن جده عمير بن حبيب قال الإيمان يزيد وينقص فقيل وما زيادته وما نقصانه فقال إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه فذلك زيادته وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه قال رحمه الله حدثنا علي بن سهل الرملي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال سمعت الأوزاعي ومالك ابن عنس وسعيد بن عبد العزيز رحمهم الله ينكرون قول من يقول إن الإيمان إقرار بلا عمل ويقولون لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان ممكن تترجم هذه كلمتين اختصر لا بأس طيب. طيب ثم ذكر مسألة الإيمان Kemudian beliau rahimahullah taala di sini menyebutkan permasalahan iman. yaitu tentang apakah iman itu bertambah ataukah berkurang maka beliau mengatakan yang benar dalam permasalahan ini bahwasanya iman itu adalah ucapan dan amalan bertambah dan berkurang maka dua prinsip ini adalah prinsip menurut ahlu sunnati wal jamaah berkaitan dengan iman. Al-asal al awal an al-imana qaulun wa amal. Prinsip yang pertama bahwasanya iman itu ucapan dan amalan. Wal asal al-thani an al-iman yazid wa yanqus. Prinsip yang kedua bahwasanya iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. وكثير من المتقدمين يقسموا بقسمة ثنائية يقولون قول وعمل. Sebagian dari kalangan mutakaddimin, para ulama terdahulu membagi dengan dua pembagian, yaitu bahwasanya iman yang pertama ucapan dan yang kedua amalan. Dan masuk dalam eh, lingkup perkataan di sini, yaitu perkataan dalam hati dan perkataan dengan lisan. Dan di sana ada pembagian yang lain yaitu dibagi menjadi tiga yang mana ini adalah banyak disebutkan dari kalangan mutakhirin yang datang belakangan. Yaitu bahwasanya iman adalah i'tiqad, keyakinan, ucapan dan amalan. din. Kemudian beliau mengatakan di sini dan dengan akidah inilah, dengan prinsip inilah datang berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam datang berita dari jamaah sebagian dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan demikian pula berlalu dari mereka ahluddin akthar min 100 dalil lebih dari 100 dalil min alkitab was sunnah ala anna aliman qawlu amal yang menyebutkan dari kitab dan sunnah bahwasanya iman itu ucapan dan perbuatan. Wa al-Bukhari dan berkata Al-Bukhari laqaitu alfan min al-ulama min ulama al-amsar yaqulun anna al-iman wa amal aku berjumpa dengan seribu ulama dari berbagai penjuru negeri mereka mengatakan iman adalah ucapan dan perbuatan dan dari dalil akan hal ini sangat banyak وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala yang maknanya dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menelantarkan atau menyia-nyiakan iman kalian dan yang dimaksud dengan iman di sini adalah salat kalian. Wastadalla al-Imam at-Tabari wa dzakara atharan dan al-Imam at-Tabari berdalil dan menyebutkan athar qala فذكر الإمام أحمد بسنده عن عمير بن حبيب قال الإيمان يزيد وينقص Maka beliau di sini menyebutkan dengan sanatnya sampai kepada perkataan Al Imam Ahmad rahimahullah taala dan Imam Ahmad menyebutkan dengan sanatnya sampai kepada Umar bin Habib Umar bin Habib dia mengatakan iman itu bertambah dan berkurang. Faqila lahu wa ma ziyadatu wa nuqsana? Maka dikatakan kepada Imam Ahmad bagaimana bertambah dan berkurangnya iman? Qala idza dzakarna Allah fa hamidna wa sabbahna. Apabila kita berzikir kepada Allah, kita bertahmid dan bertasbih kepadanya. Fadhalika ziyadatu. Maka itulah bentuk bertambahnya iman. Wa idza ghafilna wa dhayya'na wa nasina fadhalika nuqsanu. Dan apabila kita lalai dari berzikir, kita melupakan dan kita menelantarkan dari berzikir kepada Allah maka itulah bentuk berkurangnya iman. وهذا كل واحد يشعره منا يشعر بذلك إذا ذكر الله وجد حلاوة وزيادة إيمان. Maka ini semuanya kita merasakan di dalam hati-hati kita. Apabila kita berzikir kepada Allah, kita merasakan rasa manis dan bertambahnya keimanan di dalam hati kita. وإذا dan apabila dia lalai dan dia menelantarkan tidak berzikir kepada Allah, dia merasakan di dalam hatinya itu menjadi kaku. Faziyadatul iman yakunu bif'li taat wa tarkil ma'asi. Maka bertambahnya keimanan itu dengan melakukan perbuatan ketaatan dan meninggalkan perbuatan kemaksiatan. Huna lamma dzakar anna dzikra Allah idza ghafilna anhu naqas. Ma ma'na hadzal kalam? Di sini disebutkan apabila kita meninggalkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan melalaikannya, maka akan berkurang. Apa maksud dengan berkurangnya ini? Al-an ana hinama akthar min al-istighfar imani yazid. Itu akthar min al-istighfar imani yazid. Perhatikan ke depan, beliau memberikan contoh, kalau kita kalau saya beristighfar dan berzikir kepada Allah, iman saya bertambah. Ini kayak botolnya bertambah. Zada imani. Lau taraktul istighfar. Hal wasala imani ila huna? Dan, La. La. Dan kalau beliau tidak beristighfar, tidak berzikir, apakah imannya tetap seperti ini? Fabi'tibar ma hal imani ba'da al-istighfar ila tark al-istighfar yusamma nuqsan. Yani Maka, ila tarakta al-istighfar lam yasal imani ila huna. فأنا نقص إيماني باعتبار لو استغفرت الله سبحانه وتعالى لو استغفرت الله سبحانه وتعالى واضح eh. jadi makna berkurangnya itu ditinjau dari sisi ketika seorang tadi dia beristighfar, dia berzikir, imannya bertambah. Ini kan bertambah. Ketika dia tidak berzikir, tidak beristighfar, berarti imannya menyusut, imannya berkurang. Sehingga makna berkurang ini ditinjau dari ketika tadi bertambah tatkala seorang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. فكل ما فكل ما ما قبل قبل النقصان. Maka di sini ya secara akal sesuatu yang bertambah pasti dia juga akan berkurang. Wadah? Jelas? Faham? Ah. طيب الفاظ العباد بسم الله يلا لا ثم ذكر عن جمع من التابعين الأوزاعي ومالك بن أنس وسعيد بن عبد العزيز ينكرون قول من يقول أن الإيمان إقرار بلا عمل Kemudian di sini beliau rahimahullah taala menyebutkan asar dari beberapa orang kalangan tabi'in seperti Al-Auza'i, Malik bin Anas, demikian pula Sa'id bin Abdul Aziz bahwasanya mereka mengingkari orang yang mengatakan bahwasanya iman itu hanya ikrar, keyakinan atau pengakuan tanpa ada amalan. وهؤلاء يدخل فيهم الجهمية الذين يقولون الإيمان هو المعرفة dan masuk dalam kategori ini yaitu mereka adalah kelompok Jahmiyah yang mengatakan iman itu hanya sekedar ma'rifah yang penting mengetahui maka kelompok murjiah diantara mereka adalah Jahmiyah yang meyakini atau meng, e, mengatakan iman itu hanya sekedar ma'rifah atau mengetahui. ومن يقولون هو التصديق dan demikian pula dari kalangan murjiah seperti asyairah yang mengatakan iman itu hanya sekedar tasdiq membenarkan ومن الذين هو القول فقط demikian pula dari kalangan murjiah mereka kelompok yang disebut karamiyah yang mengatakan iman itu hanya sekedar ucapan, cukup diucapkan. ومن المرجئة الذين خالفوا عقيدة أهل السنة والجماعة أيضا مرجئة الفقهاء الذين يقولون أن الإيمان تصديق وقول Demikian pula dari kalangan murjiah apa yang mereka disebut dengan murjiatul fuqaha yang mereka mengatakan iman itu hanya sekedar membenarkan dan mengucapkan dengan lisan. Wal haqqu kama dzakara an haula'i tsalats an al iman qal la imana illa bi amal wa la amala illa bi iman. Dan yang benar dalam permasalahan ini adalah apa yang disebutkan dari tiga orang tabi'in tadi bahwasanya tidak ada keimanan kecuali dengan amal dan tidak ada amalan kecuali dengan iman. ثم ذكر رحمه الله في ألفاظ العباد بالقرآن فقال Kemudian beliau rahimahullah taala menyebutkan permasalahan tentang lafaz seorang hamba tentang Al-Qur'an. Maka beliau mengatakan qala rahimahullah wa amal qawlu fi alfadhil ibadi bil Qur'an fala athara fihi na'lamuhu an sahabiyyin madha wala an tabi wala wala an tabi'in qada إلا عمن في قوله الغنى والشفاء رحمة الله عليه ورضوانه وفي اتباعه الرشد والهدى ومن يقوم قول ومن يقوم قوله لدينا مقام قول الأئمة الأولى الإمام المرتضى أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه ثم ذكر رحمه الله تعالى في القول في ألفاظ العباد بالقرآن Kemudian beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan permasalahan tentang pendapat al-fad uh, eh, ucapan ataupun apa yang diucapkan oleh seorang hamba ketika membaca Al-Qur'an. Fakan al-Imam At-Tabari sunniyan athariyan fi hadha. Maka Al-Imam At-Tabari adalah seorang sunni athari dalam permasalahan ini. Amma qal amma al-khawd fi al-ibad bil Qur'an. Adapun pembicaraan tentang apakah al-fadhul ibad berkaitan dengan Al-Qur'an فقال فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي Maka beliau mengatakan, saya tidak mengetahui ada satu athar dari kalangan para sahabat. وهكذا يجب أن يكون كل واحد منا أن ينظر هل في ذلك سنة عن الصحابة Dan sepantasnya atas diri diri kita untuk bersikap seperti ini. Kita melihat dalam satu permasalahan apakah di sana ada sunnah dari kalangan para sahabat. Dan beliau mengatakan di sini tidak pula saya mengetahui ada asar dari kalangan tabi'i yang telah berlalu. Maka di sini tidak ada satu asar pun dari generasi pertama dan generasi kedua. Kemudian beliau mengatakan tidak ada asar kecuali apa yang dinukilkan dari seseorang yang di dalam ucapannya itu ada sesuatu yang mencukupi dan sesuatu yang bisa memberikan kesembuhan. Rahmatullahi alaihi wa ridwanihi wa fi ittiba'ihi ar wal hawa, ar wal huda. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan ridha kepadanya yang mana di dalam mengikuti pendapat beliau ini padanya ada hidayah dan petunjuk. Huwa yaqsadu fi hadha al-Imam Ahmad kama sayati Yang mana beliau penulis di sini memaksudkan yaitu mengikuti Imam Ahmad rahimahullah sebagaimana yang akan datang. Wa hada fihi radd ala man yaqul annahu yantaqis al-Imam Ahmad. Dan di sini pula kita mengetahui bantahan terhadap mereka yang menuduh beliau merendahkan Imam Ahmad. Qala wa man yaqumu qawluhu ladaina maqam qawli al-a'immatil ula yang mana beliau atau orang yang akan beliau sebutkan tadi adalah seorang yang ucapannya itu menduduki kedudukan di sisi kami seperti para a'immah yang utama Al-Imam Al-Murtada Abi Abdullah Ahmad bin Hanbal radhiyallahu rahimah radhiyallahu an yaitu Al-Imam Al-Murtada imam yang diridhai yaitu Imam Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal radhiyallahu anhu Fala yakhfakum anna Al-Imam Ahmad قد وقف في محنة خلق القرآن وقوف الجبال الراسيات Maka sesuatu yang tidak tersamarkan atas kita semuanya bagaimana sikap Al-Imam Ahmad rahimahullah taala berkaitan dengan fitnah khalqul Quran. Fitnah dari sebagian yang meyakini Al-Qur'an itu adalah makhluk, sikap beliau itu bagaikan gunung yang kokoh. Kama qala al-Imam Ahmad a'azza Allah hadha din باثنين لا ثالث لهما كما قال علي بن المديني sebagaimana disebutkan oleh Ali Ali bin al-Madini rahimahullah taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengokohkan dan memuliakan agama ini dengan dua orang. din Allah Subhanahu wa taala memuliakan agama ini dengan dua orang yang tidak ada orang ketiga setelahnya. Abu Bakar As-Siddiq fi riddah yaitu Abu Bakar As-Siddiq tatkala terjadi riddah yaitu setelah wafatnya Rasulullah banyak orang yang kemudian murtad radhiyallahu anhu semoga Allah meridainya wal Imam Ahmad fi mihnati khalq al-Quran dan Imam Ahmad dalam peristiwa uh, cobaan atau fitnah khalqul Quran ثم ذكر سنده في سؤال الإمام أحمد عن هذا القول فقال kemudian beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan pernyataan dari Imam Ahmad rahimahullah taala maka Imam Abu Ja'far At-Tabari mengatakan qala Abu Ja'far fa inna Aba Ismail At-Tirmidzi haddatsani qala sami'tu Aba Abdullah Ahmad bin Hanbal yaqul al-lafziyyatu jahmiyah yaqulu Allah jalla Smuhu hatta yasma'a kalam Allah fa mimman yasma' thumma sami'tu jama'atun ثم سمعت جماعة من أصحابنا لا أحفظ أسماءهم يذكرون عنه أنه كان يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي ومن قال هو غير مخلوق فهو مبتدع ولا قول في ذلك عندنا يجوز أن نقوله غير, قول غير قوله إذ لم يكن لنا فيه إمام نأتم به سواه وفيه الكفاية والمقنع وهو الإمام المتبع رحمة الله عليه ورضوانه لما أعز الله عز وجل الدين بالإمام Ahmad Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala memuliakan agama ini dengan adanya Imam Ahmad, ففتنة خلق القرآن في عهد المأمون انتشرت وعز الله الدين بالإمام أحمد ونصره المعتصم بالله. Maka tatkala fitnah khalqul Quran, orang-orang yang mendakwahkan dan menyerukan keyakinan bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk ini menyebar pada zaman Imam Ahmad bahkan ini ditolong oleh khalifah ketika itu Al-Ma'mun maka Allah Subhanahu wa taala memuliakan agama ini dengan dikokohkannya Imam Ahmad rahimahullahu taala dalam dalam fitnah ini hingga datang khalifah Al-Mu'tasim. Nah. Hingga datang khalifah Al-Mu'tasim billah. فأصبح amr al-jahmiyah dhaif. Sehingga setelah itu eh, keyakinan Jahmiyah menjadi lemah. Fa'ahdathu qawlan biqawlihim lafzi bil Qur'an makhluk. Kemudian mereka membuat keyakinan atau pendapat yang baru lafzi bil Qur'an makhluk. Ucapanku ketika membaca Al-Qur'an makhluk. الجهمية إذا قالوا لفظي بالقرآن مخلوق هم حتى يفروا من العقاب إذا سئلوا عن ذلك قالوا قصدنا الصوت صوت القارئ وهم في الحقيقة يريدون أن القرآن مخلوق ففروا بهذا اللفظ على أنه أن القرآن إيش مخلوق مخلوق لأن هذه الكلمة تحتمل حق وباطل لكن إذا قال الجهمي هذه العبارة فهو يقصد بأن القرآن مخلوق فردوا عليهم الآخرين وقالوا القرآن غير مخلوق شيخ الإمام أحمد بن حنبل تكلم معي تكلم أي ما عليك أيه. Jadi mereka kelompok Jahmiyah tadi setelah mereka melemah, mereka lari agar tidak mendapatkan hukuman dari penguasa. Mereka mengatakan lafzi bil Quran makhluk. Bacaanku, bacaanku terhadap Al-Qur'an itu makhluk. Yang mana bacaanku di sini yang dimaksud suara seorang yang ketika membaca e, di sini terkandung padanya sisi kebenaran dan sisi kebatilan. Kalau yang dimaukan itu adalah suara maka suara itu makhluk karena itu suara seorang qari, seorang hamba, maka itu makhluk. Namun apabila yang dimaukan adalah yang dibaca, maka yang dibaca Al-Qur'an dan Al-Qur'an bukan makhluk. Sehingga ketika ditanya, ketika mereka mengatakan pertanyaan ini, apakah lafzi bil Qur'an makhluk? Mereka menginginkan dari situ walaupun secara dohir mereka mengatakan kami memaksudkan suara akan tetapi hakikatnya mereka menginginkan dari ucapannya bacaanku terhadap Al-Quran adalah makhluk, bacaanku akan Al-Quran adalah makhluk. Mereka menginginkan di akhirnya keyakinan Al-Quran adalah makhluk. شيخ الإسلام قال الإمام أحمد بن حنبل من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي maka Imam Ahmad rahimahullah mengatakan Barang siapa yang mengatakan lafzi bil Quran makhluk, bacaanku terhadap Al-Quran adalah makhluk, ini adalah seorang jahmi. Wa man qala anna al-Quran ghair makhluk fa huwa mubtadi'. Dan barang siapa yang mengatakan Al-Quran bukan makhluk, dia seorang ahli bid'ah. Fahum raddu bid'atuhum, aradu an yaraddu bid'at al-jahmiyah bihadal qaul anna al-Quran ghair makhluk. Karena mereka ingin membantah kebid'ahan Jahmiyah yang mengatakan bacaanku terhadap Al-Quran bukan makhluk, mereka mengatakan dengan perkataannya ini dari kalangan ahlul bid'ah Al-Qur'an bukan makhluk. Lakin hadzal qaul muhdats. Akan tapi ini juga ucapan yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya. Fal bid'atu turaddu bis sunnah la turaddu bil bid'ah. Maka hendaknya kebid'ahan itu dibantah dengan ke, uh, dengan sunnah, bukan dibantah dengan kebid'ahan. Rakizu, rakizu. Oh, ايش بالاندونيسي ما قدو ما قدر fokus. Hah? Fokus. Fokus. Perhatikan. Intabihu, intabihu. Perhatikan. فرهادي والله صعبة وهذه عند أهل السنة هذا اللفظ وهذا اللفظ من الألفاظ المجملة maka dua pendapat ini atau dua perkataan ini termasuk perkataan yang global, perkataan yang bersayap. فنقول لفظي بالقرآن مخلوق من الألفاظ المجملة ويجب ترك هذا وترك هذا. Maka karena dua-duanya ini adalah perkataan yang global, maka dua-duanya wajib untuk ditinggalkan. Walhaq anna al-Qur'anu kalamullahi ghairu makhluq minhu bada wa ilayhi ya'ud. Tapi hendaknya seorang mengatakan secara lengkap, Al-Qur'an adalah kalamullah, bukan makhluk, darinya lah berasal dan akan kembali kepadanya. Limadha qalu ahlus sunnah anna hadhi min al-alfaz al-mujmala allati tutrak? Kenapa ahlu sunnah mengatakan dua perkataan ini termasuk contoh perkataan yang mujmal, yang global, perkataan yang bersayap yang hendaknya ditinggalkan? Karena perkataan itu terkandung padanya sisi kebenaran dan sisi kesalahan, kebatilan. Lafzi bil Quran makhluk, lafzi bil Quran makhluk. Tahtamilu haq ida aradna إيش لفظي بالقرآن مخلوق إذا أردنا صوت القارئ perkataan صوتي وصوت أبو هذا إذا أردنا صوت القارئ بهذا فهو حق perkataan bacaanku terhadap Al-Quran makhluk kalau yang diinginkan dari bacaan itu adalah suara orang yang membaca maka itu adalah makhluk suara manusia itu makhluk maka ini benar wa idza aradna lafzi bil Quran al matlu كلام الله فنقول كلام باطل فكلام الله غير مخلوق وإنما هو كلام الله منزل منه بدأ وإليه يعود واضح Akan tapi kalau yang dimaukan dari ucapan Al-matlu Lafzi bil Quran Lafaz atau bacaanku adalah Quran adalah yang dibaca Maka yang dibaca itu adalah Kalamullah Al-Quran Dan itu adalah Kalamullah yang diturunkan Berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya طيب لما قالوا أرادوا أن يردوا بدعة الجهم فقالوا القرآن غير مخلوق أيضا لماذا قلنا هذا القول مبتدع لأنه قول يحتمل حق وباطل القرآن غير مخلوق إن كان المقصود كلام الله فهو حق لأن القرآن كلام الله غير مخلوق وإن كان المقصود به صوت القارئ فهو باطل لأنه صوت القارئ إيش مخلوق وضح يا أبا نبيل وضح فأصبحت هذه وهذه من الألفاظ المجملة التي تترك نقول له نبين الصواب من الخطأ نقول هذه من الألفاظ الجمل المجمل اتركها وقل القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود فهام Belum diterjemahkan nggak paham. Lalu terjemahnya belum. Ya bangun. <laughs> Oh, oh, oh, Jadi sekarang eh, perkataan yang kedua, perkataan Al-Qur'an bukan makhluk. Maka ini adalah sebuah perkataan yang muhdat yang tidak ada contoh sebelumnya. Dan ini juga termasuk perkataan yang mujmal, yang global, yang bersayap. Karena perkataan ini juga mengandung sisi kebenaran dan mengandung sisi kebatilan. Sisi kebenarannya ketika dikatakan Al-Qur'an bukan makhluk, Al-Qur'an bukan makhluk, kalau yang dimaukan Al-Qur'an di situ adalah kalamullah, maka ini hak, ini kebenaran. Maka eh, ada pun sisi yang lain, kalau yang dimaukan Al-Qur'an bukan makhluk itu adalah suara, saut, suara dari qari orang yang membaca, maka suara orang yang membaca itu adalah makhluk. Sehingga kalau dibawa kepada makna ini, maka ucapan ini batil. Sehingga dua ucapan ini, kedua ucapan ini adalah termasuk jenis ucapan yang mujmal, yang global, yang bersayap, yang memiliki sisi kebenaran dan sisi kebatilan. Sehingga e, ucapan-ucapan uh, seperti ini atau lafaz-lafaz seperti ini wajib bagi kita untuk meninggalkannya dan kita kembali kepada pendapat dan perkataan yang jelas yang mana merupakan akidah al wal jamaah yaitu Al-Quran kalamullah ghairu makhluk minhu e, munazzalun minhu bada'a atau minhu bada wa ilaihi ya'ud bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah Al-Quran adalah firman Allah diturunkan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan bukan makhluk Al-Quran dari Allah subhanahu wa ta'ala dan akan kembali kepadanya ثم ذكر مسألة الاسم والمسمى kemudian beliau rahimahullah taala At-Tabari rahimahullah menyebutkan permasalahan al-ism dan al-musamma. Maka beliau mengatakan qala rahimahullah wa amal qawlu fil ismi ahwal musamma am ghairul musamma fa innahu min al-hamaqat al-hadithah allati la athara fiha fayuttaba wa la qawla min imamin fayustama' فالخوض فيه الشين والصمت عنه زين وحسب امرئ من العلم به والقول فيه أن ينتهي إلى قول الله عز وجل ثناؤه الصادق وهو قوله عز وجل وقوله عز وعلا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى وقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ويعلم أن ربه هو الذي على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى فمن تجاوز ذلك فقد خاب وخسر وضل وهلك هذه المسألة قال رحمه الله وأما القول في الاسم أهو المسمى أو غير المسمى قال فإنه من الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها يتبع أي أن هذه أو الخوف في هذه الأمور أمور حادثة لم تكن موجودة والخوف فيها من الحماقات Jadi permasalahan ini tentang al-ism, nama. Nama itu milik apakah nama itu sama dengan yang diberi nama ataukah nama itu orang lain? Apakah nama itu untuk yang diberi nama atau nama itu untuk sesuatu yang lain? Maka kata beliau di sini menjelaskan bahwasanya permasalahan ini termasuk bentuk kedunguan al-hamaqat, sikap dungu, kebodohan yang sangat. Demikian pula perkara yang baru yang tidak ada athar sebelumnya yang bisa untuk diikuti. Sehingga orang yang membicarakan tentang permasalahan ini menunjukkan kebodohan karena tidaklah orang berbicara tentang permasalahan ini melainkan dari sikap kedunguan dan kebodohan dari dirinya. Dan demikian pula ini adalah sesuatu yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya. Qala wala qaul wala qaul min imam fayustama'. يجب أن يكون العالم وطالب العلم أن يكون مستنا بالأثر وألا يقول قولا يقول قولا laisa fihi lahu imam. Kemudian perkataan beliau dan tidak ada ucapan seorang imam pun seorang imam yang bisa untuk didengarkan dan diikuti. Maka sepantasnya seperti ini sikap yang diambil seorang alim dan seorang talibul ilm. Hendaknya dia mencontoh dari imam yang terdahulu. Ketika dia membicarakan suatu permasalahan, hendaknya dia melihat apakah ada imam yang telah yang telah berlalu, ada seorang imam yang membicarakannya ataukah tidak sehingga dia mengikuti pendapat dari para a'immah. Qala fal khawdu fihi syai'. Maka beliau mengatakan berbicara dalam permasalahan ini termasuk sebuah keburukan. Ayal asal adam al Karena asalnya seorang tidak perlu berbicara tentang permasalahan ini. Wasamtu anhu Zaid dan seorang yang diam tidak membicarakannya inilah sikap yang baik ahli sunnah mattaru ila hadhihi taqsimat aw al khawf fi hadhihi al umur as sifat al dhatiyyah wal fi'liyyah wal khabariyyah wa ba'd al masail wal lafdhi bil quran illa min ajli ar radd ala ahli al bid'ah fattaru ila hadhihi al umur ahli sunnah kemudian tidaklah berbicara tentang permasalahan ini dengan pembagian-pembagian yang mereka sebutkan misalnya pembagian tentang sifat-sifat Allah -sifat atau apakah sifat-sifat Allah itu ada yang sifat dzatiyah yang berkaitan dengan zat demikian pula sifat fi'liyah yang berkaitan dengan perbuatan Allah ataukah sifat khobariyah yang datang beritanya hanya dari berita khobar dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya tidaklah al al-sunnah membicarakan ini semuanya melainkan untuk membantah mereka dari kalangan ahlul bid'ah قال وحسب امرئ من العلم به والقول فيه أن ينتهي إلى قول قول إلى قول الله عز وجل الصادق قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى فله الأسماء الحسنى أي امتثل هنا إلى قاعدة أهل السنة والجماعة وهو أن أسماء الله عز وجل والخوض في أسمائه وصفاته توقيفي Maka cukuplah bagi seseorang di dalam mengilmui tentang perkara ini dan berpendapat padanya hendaknya dia berhenti kepada firman Allah Subhanahu wa taala As-Shadiq yang maha benar yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang maknanya katakanlah wahai Muhammad serulah kepada serulah Allah dan serulah Ar-Rahman nama mana saja yang kalian seru dengannya maka yang kalian seru Allah Subhanahu wa taala dengannya maka milik Allah lah Subhanahu wa taala nama-nama yang husna yang terbaik maka hendaknya seperti ini maka inilah ahlu sunnah wal jamaah tidaklah mereka berbicara dalam permasalahan ini tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya melainkan dengan tauqifiyah berhenti kepada dalil hadhi ya ahibba min al masail al syaikah ini permasalahan yang cukup rumit wa yakfikum fiha an taqulu لا نقول أن الاسم غير المسمى ولا الاسم هو المسمى maka cukup bagi kita kita mengatakan yang namanya ism sebuah nama itu tidak sama dengan sesuatu yang dinamai dengannya dan tidak pula selain yang dinamai dengannya wa innama naqul al ismu lil musamma hanya saja kita katakan nama itu milik yang dinamai sesuatu yang dinamai dengannya. Walillahil asmaul husna. Sebagaimana disebutkan dalam ayat, milik Allah lah al asmaul husna, nama-nama yang terbaik. Walillahi tis'ata wa tis'ina isma. Demikian pula disebutkan dalam hadis, hanya milik Allah 99 nama dari asmaul husna. Fallah wal ghafur wal rahim wal sami' wal basir wal alim والغفور كلها تدل على ذات الله maka nama Allah yaitu As-Sami Allah Maha mendengar Allah Maha melihat Al-Ghafur Allah Maha e, memberikan ampunan Ar-Rahman Ar-Rahim Allah Maha penyayang Maha pengasih dan seterusnya dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala maka nama-nama ini semuanya menunjukkan atas zat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa وهي مترادفة باعتبار دلالتها علم على الله سبحانه وتعالى maka nama-nama tersebut seperti sinonim padanan kata Kenapa? Karena semua dari nama-nama tersebut menunjukkan atas satu zat yaitu hanya kepada menunjukkan hanya kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Qul ud'u Allah, qul ud'u Allah, aw ud'u rahman ayyamma tad'u. Sebagaimana disebutkan dalam ayat, engkau katakan wahai Muhammad, engkau menyeru berdoa kepada Allah, engkau berdoa dengan menyebut nama Ar-Rahman, silakan man, ha. nama mana saja yang kau berdoa dengannya kepada Allah. Ai hadhil asma kulluha dalalah ala Allah Subhanahu wa taala. Maka nama-nama ini semuanya semua ini menunjukkan atas zat yang esa yaitu hanya Allah Subhanahu wa taala. La kama yaqul ahlul bid'ah min al-mu'tazilah wa ghairihim أن تعدد الأسماء يدل على تعدد الذات tidak seperti yang diucapkan oleh sebagian ahlul bid'ah ketika sebuah nama itu berbilang sebuah nama itu berbilang maka ini menunjukkan adanya beberapa zat sami' wal-halim wal-ghafur sifatun lillahi subhanahu wa taala maka as-sami yang Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Al-Alim, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Al-Ghafur, Allah Maha pengampun, maka terkandung pada nama-nama ini juga sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Fa bi'tibar dalalatiha 'ala sifah mutabayyinah Maka ditinjau nama-nama tadi, apabila ditinjau dari masing-masing nama dari nama-nama Allah menunjukkan masing-masingnya kepada sifat tersendiri, maka satu dengan yang lainnya berbeda. Fasifatul Rahman غير sifat Al-Jabbar. Maka sifat yang terkandung pada nama Allah Ar-Rahman, Maha Penyayang, berbeda dengan sifat yang terkandung pada nama Allah Al-Jabbar, yang Maha Perkasa. Mutabayinah. Maka di berbeda. Eh, berbeda satu dengan yang lain. وكلها صفات لله سبحانه وتعالى Namun semua sifat-sifat ini kembalinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faham? Alhamdulillah. قال ويعلم أن ربه هو الذي على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وهنا استدل بأن الله عز وجل له العرش وأنه استوى استواء يليق بجلاله من غير كيف وذلك في قوله فمن تجاوز ذلك فقد خاب وخسر وضل وهلك تفضل طيب kemudian penulis rahimahullah taala mengatakan dan mengetahui bahwasanya Allah Azza wa Jal dialah Allah Subhanahu wa taala yang berada di atas arsy tinggi bersemayam di atas arsy Allah Subhanahu wa taala berfirman yang maknanya hanya miliknya segala sesuatu yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya dan apa yang berada di bawah bumi. Maka apa yang beliau sebutkan ini beliau berdalil dengan dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha tinggi di atas arsy dan Allah Subhanahu wa taala istawa. Allah Subhanahu wa taala tinggi dan bersemayam di atas arsnya dan di sini juga menetapkan sifat istiwa bahwasanya Allah tinggi dan bersemayam tanpa membagai manakan, tidak boleh membagaimanakan bagaimana istiwa Allah karena beliau menyebutkan barang siapa yang melampaui dan melanggar batasan ini maka sungguh dia telah bangkrut dan merugi dan dia telah tersesat dan binasa ثم ذكر رحمه الله بعد أن ذكر السبع المسائل هذه أن يبلغ الشاهد الغائب في من افترى عليه أو نقل عنه خلاف ذلك وذكر بعد ذلك حرمة الغيبة والنميمة والافتراء Kemudian beliau rahimahullah ta'ala setelah menyebutkan prinsip-prinsip dan permasalahan-permasalahan tadi yang ada tujuh keyakinan atau tujuh prinsip dan permasalahan, maka beliau menyebutkan e, permasalahan tentang hendaknya menyampaikan permasalahan ini kepada orang yang tidak tahu atau tidak hadir dan beliau mengingatkan tentang bahaya orang yang berdusta termasuk yang berdusta atas nama beliau beliau juga menjelaskan tentang bahaya ghibah seorang yang menggunjing orang lain ثم ذكر أحاديث ضعيفة وأحاديث صحيحة Kemudian ya. beliau juga menyebutkan di sini hadis-hadis yang sahih dan juga ada hadis-hadis yang dhaif. Fi hurmatil ghibah wal iftira' 'ala al-muslim. Tentang haramnya perbuatan ghibah dan berdusta atas nama seorang muslim. Wal ghibatu wan namimatu wal iftira' thabitun tahrimuhu fil was sunnah fi ghairi ma dalil min al was sunnah. Dan perkara ghibah Demikian pula namimah dan berdusta atas nama seseorang, maka ini telah tabi telah tetap keharamannya dengan banyak dalil baik dari Al-Qur'an demikian pula dari As-Sunnah. Taqra thumma nu'alliq ala ma ذكره min hadits sahiha. قال الإمام أبو جعفر رحمه الله تعالى: فليبلغ الشاهد منكم أيها الناس من بعد منا فنأى أو قارب فدنا أن الدين الذي ندين الله به في الأشياء التي ذكرناها ما بيناه لكم على, ما على وصفنا فمن روى عنا خلاف ذلك أو أضاف إلينا سواه أو نحلنا أو نحلنا في ذلك قولا غيره فهو كاذب مفتر متخرص معتد يبوء بسخط الله وعليه غضب الله ولعنته في الدارين وحق على الله أن يورده المورد الذي وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرباءه وأن يحله المحل الذي أخبر نبي الله صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه يحل أمثاله على ما أخبر به صلى الله عليه وسلم قال أبو جعفر وذلك ما حدثنا أبو كريب قال حدثنا المحاربي عن إسماعيل بن عن إسماعيل ابن عن إسماعيل ابن عياش الحمصي عن ثعلبة ابن مسلم الخثعمي عن أيوب ابن بشير العجلي عن شفي ابن مات الأصبحي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة يؤذون أهل النار على ما بهم من الأذى يسعون بين يسعون بين الحميم والجحيم يدعون بالويل والثبور يقول أهل النار بعضهم لبعض ما بال هؤلاء قد آذون على ما بنا من الأذى فرجل مغلق عليه تابوت من جمر ورجل يجر أمعاءه ورجل تسير فوه ورجل, تس ورجل يسيل فوه قيحا ودما ورجل يأكل لحمه فيقول لصاحب التابوت ما بال الأبعد قد آذان على ما بنا من الأذى فيقول إن الأبعد مات وفي عنقه أموال الناس ويقال للذي يجر أمعاعه ما بال الأبعد قد آذان على ما بنا من الأذى فيقول إن إن الأبعد كان لا يبالي إن كان لا يبالي إن أصاب البول منه لا يغسله ويقال للذي يسيل فوه قيحا ودما ما بال الأبعد قد آذان على ما بنا من الأذى فيقول إن الأبعد كان ينظر إلى كل كلمة قذع قذعة قبيحة فيستلذها كما يستلذ كما يستلذ الرفث ويقال للذي يأكل لحمه ما بال العبعد قد آذان على ما بنا من الأذى فيقول إن العبعد كان يمشي بالنميمة ويأكل لحوم الناس قال رحمه الله حدثنا خلاد بن أسلم عن النضر بن الشميل قال أنبأنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن عن عمر ابن عبد الله الأنصاري عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن, عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ذكر امرأ بما ليس فيه ليعيبه حبسه الله به في جهنم حتى يأتي بنفاذ ما قال فيه قال حدثنا محمد بن عوف الطائي ومحمد بن مسلم الرازي قال حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس ابن الحجاج قال حدثنا صفوان بن عمر قال حدثني راشد بن سعد وعبد الرحمن بن جبير بن النفيل عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون صدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم قال حدثني علي بن سهل الرملي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن عثمان بن أبي العاتكة عن علي بن زيد عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيع الغرقد فوقف على قبرين ثريين فقال أدفنتم ها هنا فلانا وفلانة أو قال فلانا وفلانا فقالوا نعم يا رسول الله فقال قد أقعد فلان الآن يضرب ثم قال والذي نفسي بيده لقد ضرب ضربة ما بقي منه عضو إلا انقطع ولقد تطاير قبره نارا ولقد صرخ صرخة سمعتها سمعتها الخلائق إلا الثقلين من الجن والإنس ولولا تمريج قلوبكم وتزيدكم في الحديث لسمعتم ما أسمع ثم قال الآن يضرب هذا الآن يضرب هذا ثم قال والذي نفسي بيده لقد ضرب ضربة ما بقي منه عظم إلا انقطع ولقد تطايرها قبره نارا ولقد صرخ صرخة سمعها الخلائق إلا الثقلين من الجن والإنس ولولا تمريج في قلوبكم وتزيدكم في الحديث لسمعتم ما أسمع قالوا يا رسول الله ما ذنبهما قال أما فلان أو فلان فإنه كان لا يستبرئ من البول وأما فلان أو فلانة فإنه كان يأكل لحوم الناس قال حدثنا محمد بن يزيد الرفاعي قال حدثنا ابن فضيل حاء وحدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا أبو بكر بن عياش جميعا عن الأعمش عن سعيد بن عبد الله عن أبي برزخ عن أبي برزة الأسلمي قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابون المس... لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من اتبع عوراتهم تتبع الله عورته ومن تتبع عورته يفضحه في بيته ذكر رحمه الله هنا جملة من الأحاديث في تحريم الغيبة والقول, في والقول على المسلم atau fil Muslimi ma laysa fi. Jadi ini beliau mau menyelesaikan kitab jadi agak panjang sedikit. Ya. Nabi ya. Nukmin kitab. Nabi amana Nukmin Nahna? Nukmin. Hmm. Hmm. Jadi ini kita menyelesaikan kitab jadi agak panjang tadi bacanya. Intinya di akhir pembahasan ini di akhir kitab beliau e, menyebutkan beberapa hadis yang berkaitan dengan haramnya ghibah, namimah dan berdusta atas nama seseorang. Zakar rahimahullah jumlah min al-ahadith wa sanu'alliq ala al-ahadith as-sahihah allati zakara fi tahrim al-ghibati wal qawl fi muslim wal qawl fi muslim ma laysa fi. Jadi beliau penulis di sini menyebutkan beberapa hadis namun kita hanya memberikan catatan kepada hadis-hadis yang sahih saja yang menyebutkan tentang haramnya ghibah dan namimah dan berdusta atas nama seseorang. Famimma dzakarahu rahimahullah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma urija bihi marra marra ala unas yakhmushuna wujuhahum sudurahum bi min nuhas. Jadi di antaranya yang beliau sebutkan adalah sebuah hadis yaitu tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Mi'raj beliau diangkat ke langit maka beliau melewati suatu kaum yang mereka mencakar e, dada-dada e, mereka dengan kuku yang berasal dari tembaga fasuila fasala jibril anhum fasala rasulullah sallallahu alaihi wasallam jibril man haula faqala haula alladhina yaqauna fi a'radin nas Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bertanya kepada malaikat Jibril, siapa mereka ini wahai malaikat Jibril? Maka Jibril menjawab, mereka adalah orang-orang yang merendahkan atau membicarakan kehormatan manusia. Allah Azza wa Jalla yaj'al al يوم lil muqtab أظفار min nihas, yakhmush biha sadrahu تعذيبا له fi وقوعه fi عرض أخيه maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan hukuman bagi mereka orang-orang yang suka mengghibah, suka menggunjing dan merendahkan kehormatan orang lain, bahwasanya mereka akan mencakar, mencakar-cakar e, dada-dada e, mereka dengan kuku-kuku mereka yang dari tembaga. ثم ختم بحديث Abi أبي al الأسلمي Kemudian beliau penulis rahimahullah taala menutup kitabnya dengan hadis Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya ma'syara man aman bilisanihi walam lam yadkhul al qalbah." Yaitu bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami, "Wahai segenap orang-orang yang dia beriman dengan lisannya, namun keimanan itu belum masuk ke dalam hatinya. Wa yaqsud man lam yadkhul al-iman qalbahu ay al-iman al-wajib al-kamil. Yang dimaksud di sini yang belum masuk ke dalam hatinya yaitu iman yang wajib yang sempurna. Tsumma qala la taqtabu al-muslimin. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Jangan kalian menggunjing, mengghibahi kaum muslimin." والغيبة كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذكرك أخاك بما يكره dan ghibah definisinya sebagaimana disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang maknanya yaitu engkau menyebut tentang saudaramu sesuatu yang dia benci. Dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan-kesalahan mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah dia yang menutupi zat yang maha menutupi kesalahan dan cinta untuk menutupi menutupi kesalahan hambanya Jika فإذا Allah Subhanahu Wa Taala يحب sitr, wajib علينا أن wa الستر al muslimin. dan apabila kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala cinta untuk menutupi kesalahan dari hamba-hambanya, maka yang wajib atas kita juga hendaknya kita menutupi kesalahan dari kaum muslimin wala natatabba auratahu sehingga kita tidak mencari-cari kesalahan-kesalahan mereka masturu yabqa masturan sehingga seorang yang dia tertutupi kesalahannya maka hendaknya dia tetap dalam keadaannya tertutupi kesalahan wa uqubat man tatabba aurata akhihi muslim dan hukuman bagi mereka orang yang suka mencari-cari kesalahan saudaranya muslim أن الله هو الذي يتتبع عورته maka Allah Subhanahu wa taala dialah yang akan mencari-cari kesalahan dia. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, "Faman tatabba auratihim tatabba Allahu auratahu." Sebagaimana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, maka barang siapa yang mencari-cari kesalahan kaum muslimin, maka balasannya Allah yang akan mencari-cari kesalahannya. فكيف يستر من تكفل الله بتتبع عورته maka siapa yang bisa menutupi tatkala Allah menjamin akan mencari akan membongkar kesalahan-kesalahannya قال صلى الله قال صلى الله عليه وسلم ومن تتبع عورته أي من تتبع عورته الله سبحانه وتعالى يفضحه في بيته Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menutup sabdanya di sini dan barang siapa yang Allah telah mencari-cari kesalahannya yaitu Allah membongkarnya maka Allah Subhanahu wa taala akan membongkar kesalahan darinya walaupun dia berada di dalam rumahnya. Fallah Allah bisitr. Maka hendaknya kita ingat kepada Allah, ingatlah Allah ketika Allah memberikan menutupi kesalahan. Al-wahid yastur akhahul muslim maka al-wahid al-wahid minna yajib alaihi yastur akhahu muslim maka wajib masing-masing kita menutupi kesalahan saudaranya wala yatatabba auratahu dan janganlah suka mencari-cari kesalahan orang lain. Allah azza wa huwa alladhi sayatatabba auratahu. Karena hukumannya dialah Allah yang akan mencari-cari kesalahannya. Wa kam ra'ayna mimman حرص على تتبع تتبع عورة أخيه فتتبع الله عورته فأخرج له من بيته من يفضحه dan berapa banyak kita mempersaksikan seseorang yang dia suka mencari-cari kesalahan orang lain maka Allah Subhanahu wa taala membongkar dia atau Allah Subhanahu wa taala menjadikan adanya orang yang di luar rumahnya yang membongkar kesalahan-kesalahannya. Nas'alullah azza wa jalla wa ikramihi wa ihsanihi ay yaj'alna wa iyyakum mimman yasma'una al-qawla fayattabi'una Maka kami minta kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan dan kemuliaannya agar menjadikan kita semuanya termasuk orang-orang yang mendengar nasihat dan mengikuti yang terbaik. ونسأله سبحانه وتعالى أن يحيينا على السنة dan kita meminta kepada Allah agar Allah menghidupkan kita di atas sunnah ويميتنا عليها dan menjadikan kita wafat di atas sunnah وأن يعصمنا وإياكم من الشرك والبدع والمعاصي وجميع ما يغضب الله ما يغضب الله سبحانه وتعالى dan agar Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari segala bentuk syirikan, kebitahan, perbuatan kemaksiatan dan segala sesuatu yang mendatangkan kemurkaan Allah Azza wa Jal. Wa nasalu subhanahu wa ta'ala an yuharrima ujuhana anin nar. Dan kita juga meminta dan kami meminta kepada Allah agar Allah mengharamkan wajah-wajah kita dari api neraka. Wa ujuha abaina dan wajah-wajah orang tua kita. demikian pula ibu-ibu kita istri-istri kita wa abnaina anak-anak kita wa banatina anak perempuan kita wa nisaina dan wanita-wanita kita wa jami'al muslimin dan seluruh kaum muslimin wa nas'alullah azza wa jalla an yuslih ahwal al muslimin fi kulli makan dan agar Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan kaum muslimin di setiap tempat. Wa nas'alallahu an yu'allifa baina qulubina. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati-hati kita. Wa an yasrifa 'anna shayatin al-ins wal jin. Dan agar menjauhkan dari diri-diri kita mereka para syaitan dari kalangan jin dan manusia. Wa nas'alu subhanahu wa taala kama jama'na في هذا البيت من بيوت الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في جنات النعيم dan kami meminta kepada Allah sebagaimana Allah mengumpulkan kita semuanya di salah satu rumah, di salah satu rumah-rumah dari rumah Allah agar Allah mengumpulkan kita di surga yang dipenuhi dengan kenikmatan. Ikhwa ala sururin mutaqabilin sebagai saudara-saudara yang saling bergembira di atas dipan-dipannya. ويجعلنا وإياكم من المتحابين فيه dan agar menjadikan kita semuanya sebagai orang-orang yang saling mencintai karena Allah. ويكتب لنا ما أعده الله عز وجل من الأجور والحسنات التي أعدها للمتحابين فيه. Dan agar Allah Subhanahu wa taala mencatat untuk kita dari balasan kebaikan dan pahala yang Allah janjikan untuk mereka orang-orang yang saling mencintai karena Allah.